Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah <clears throat> Wa ala alihi wa ashabihi wa ma ba'd Baik, nama yang ke 6 ya ada dua nama <clears throat> yang kelima dan keenam, keenam dan ketujuh ya. Sebagian ulama menambah dengan yang ketiga, jadi ada nama Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik dengan ya, kemudian Al-Malik tanpa ya, yang ketiga mereka menambahkan Al-Malik. Al-Malik. Termasuk nama-nama di antara nama-nama Allah Al-Husna. bagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr nama Al-Malik Allah berfirman huwallazi huwallahu allazi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ayat 23 surat Al-Hasyr surat Al-Hasyr Kemudian adapun Al-Malik Al-Malik itu dalam surat Al-Qamar ayat 55 إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ayat ke-55 nya ini dua ayat terakhir yang menutup usia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah murojaah membaca selama dalam penjara itu puluhan kali puluhan kali. <clears throat> Entah yang ke-80 atau yang lebihnya sampai pada ayat ini. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malaikin muqtadir. Kemudian hilang. Beliau wafat. Mudah-mudahan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau perintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil, karena kedudukan seorang itu adalah di akhirat nanti ayat terakhir yang dia baca. Pada ayat terakhir yang dia dia baca. Umar bin Abdul Aziz membaca setelah membaca Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Meninggal. Orang-orang saleh, para imam, orang-orang yang mukhlisin sering kita dapatkan yang dalam keadaan seperti itu. Imam Abu Zur'ah Razi atau nah, dengan hadis. ingin menyampaikan hadis. Akhirnya para para sahabat yang datang, para sahabat murid-muridnya yang datang. Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Kemudian dia nyambung matanya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Meninggal. Termasuk di antara bentuk-bentuk husnul khatimah. Nasallallahu alaihi ja'alana. Nasallallahu alaihi rizqana husnul khatimah. Baik, Al-Malik. Mana lugawi Al-Malku. <clears throat> Bisa ya nulisnya ya. Al-Malku. Wal-Maliku. Wal-Maliku. Wal-Malik. Artinya Zul-Milk memiliki atau yang bisa juga zul mulk nah, al mulk zul mulk yang memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan zul mulk Al-Imam Al-Khattabi Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan Al-Malik Al-Malik artinya huwa at-tamul milki. At-tamul milki. Sempurna kepemilikannya. At-tamul milk. Al-Imam Al-Khattabi أتكام الملك الجامع الجامع saya kalian belajar imla الجامع <clears throat> لأصناف المملوكات لأصناف أصناف لأصناف المملوكات لأصناف المملوكات Al-Jami' li asnafi al-mamlukat. artinya al-malik. At-tamul milk, sempurna pemilikannya. Al-jami' li asnafi al-mamlukat yang menghimpun semua mamlukat, semua jenis mamlukat. mamlukat tahu kan? Semua yang dimiliki, yang dipunyai. fa'ammal malik fa'ammal malik ma panjang Fa'ammal malik. Fa'amma al malik. Fahuwa. <clears throat> Fahuwa. Al khasul milk. Kepemilikan khusus. Khusus dia memiliki. Nah, kalau yang malik itu khusus memiliki. Artinya dia, dia kita artikan apa? Malik pemilik. Atau yang memiliki masdar al-malik masdar al-malik yang dalam surat al-hasyr tadi kan malik ya al-malik masdarnya asal katanya atau kata dasar atau kata bendanya itu al-mulk al-mulk masdarnya adalah al-mulk madmumatul min Baik. Eh, masdar al-malik. Nah, sekarang masdar dari al-malik. Itu yang kasrah. Al-milk. Nah, kalau masdar al-malik, al-mulk. Kalau masdar al-malik, al-milk. Kepemilikan. Artinya milik. Kalau al-malik, masdarnya mulk, maknanya apa? Raja, kerajaan, kekuasaan. disebutkan di dalam Al-Quran lafaz Al-Malik sekitar lima kali. Lafaz Al-Malik. Pertama dalam surat Toha ayat 114. Surat Toha ayat 114. Fata'ala Allahul Malikul Haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ayat 114 Wa qauluhu ta'ala yang kedua dalam surah Al-Hasr tadi ayat 23 yang ketiga di dalam surat An-Nur ya. Annallah wal mal. Nah, nah. Al-Malikul Haq. Lah, tidak ada di dalam surat An-Nur. Tapi yang ketiga bisa di dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Malikin Nas. kalau dianggap dalam surah Al-Fatihah di dalam salah satu bacaan Maliki Yaumiddin yang keempatnya mungkin satu kiraah Baik, satu lagi nanti. Kemudian al-malik menggabungkan beliau gabungkan dengan ayat ini dengan Malik. Ini maksudnya lafaz Al-Malik dengan makna Al-Malik. Al-Malik ini dia beliau gabungkan. Ada nah, yang menggabungkan jadi lima disebutkan dalam Al-Quran. Tadi Fata'ala Allahul Malikul Haq. Kemudian surat Al-Hasr tadi. Kemudian surat An-Nas. Kemudian yang lainnya. Nah, Kemudian ada pun lafaz al-malik, al-malik itu dalam bentuk mudhaf seperti dalam surat Al-Fatihah, kemudian dalam surat Ali Imran. Adapun al-malik itu di dalam surat Al-Qamar tadi. Dalam surat Al-Qamar tadi. Diisbatkan juga nama ini Al-Malik. Al-Malik ya dengan tampaya. Al-Malik tampaya Al-Malik itu disebutkan juga di dalam hadis diriwayatkan oleh Nah, البخاري ومسلم Rasulullah SAW bersabda, Yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yawmal qiyamah, wa yatwi sama'a biyaminihi, thumma yaqul, ana al-malik. Thumma yaqul, ana al-malik, aina mulukul ard. Dalam hadis Abu hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Baik. Secara bahasa Al-Malik yang pendek artinya ialah yang mengatur melalui perintah dan larangan yang mengatur melalui perintah dan larangan yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang mengatur dengan perintah dan larangan. Masdarnya al-mulk tadi. Masdarnya tadi al al-mulk. Kita masukkan juga tadi al-malik ya. Walaupun ini pada sebagian ulama tidak masukkannya sebagai asmaul husna. Secara bahasa dia adalah isim fa'il dari malaka yamliku. Milkan fahuwa malik. Yang memiliki atau yang mempunyai, yang mempunyai. Masdarnya apa tadi? Al-milk masdarnya al-milk. Kasrah. Maknanya yakni yang mengatur miliknya sendiri. Yang mengatur miliknya sendiri. Baik, sekarang al-malik. Al-malik bentuk mubalaghah dari kata al-malik. Al-malik adalah muba, bentuk mubalaghah dari al-malik. Bentuk mubalaghah itu bentuk hiperbol. Menunjukkan misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada good, better, best, ya, bestnya. Baik, lebih baik, sangat baik atau paling baik. Nah, ini maknanya mubalaghah. Kadang-kadang orang yang ahli-ahli syair ini, mereka yang halus, yang pandai bersyair, yang punya jiwa yang lembut, hati-hati yang lembut. Itu mudah merangkai menyakat kalimat-kalimat khazanah dalam maklumat itu kalimat-kalimat yang puitis lah istilahnya. Perbol. Kadang-kadang kalau mungkin kalau orang yang mungkin seperti anak mungkin bisa mengungkapkan ya dasar saja datar Tapi kalau orang yang lain mungkin bisa menunjukkan lebih sehingga orang betul betul tergugah, kan? tercengang. Ya. Padahal biasa saja. Nah, itu berbol. Bentuk mubalaghah dari al-malik. Bentuk mubalaghah dari al-malik. Ya, al-malik itu bentuk mubalaghah dari al-malik. yang dapat diartikan juga sebagai Al-Malik, itu raja. Nah, dari sini diambil ini di pengertian bahwa Al-Malik artinya adalah yang memiliki kekuasaan yang memiliki kekuasaan tidak sekadar mengatur tetapi mengatur apa yang dimilikinya dengan kekuasaan tetapi mengatur apa yang dimilikinya dengan kekuasaan dan ketinggian atau kemuliaan Ini nama Al-Malik. Adapun Al-Malik tidak demikian. Tidak seperti itu. Makanya dia diambil apa namanya? Pak sebagian ulama sungguh tidak memasukkannya sebagai Al-Asmaul Husna. Dimilih yakni yang mubalaghahnya Al-Malik. Al-Malik. Tidak mencantumkannya dalam kumpulan Asmaul Husna. Nah. Ini diantara alasan ya, atau mungkin ya, karena, karena inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya bahwa dia adalah Al Malik. Allah memuji dirinya dengan nama Al Malik. Adapun dalam surat Al-Fatihah itu itu terdapat dua bacaan di dalam kata Maliki Yaumiddin dalam rasa musmani dengan Malik Yaumiddin. Tapi maknanya adalah juga Malik Yaumiddin. Sehingga dalam baca salah satu bacaannya kalimat ini ada dua Malik Yaumiddin, satunya lagi sama-sama sahih, sama-sama mutawatir. Malik Yaumiddin boleh untuk baca Maliki Yaumiddin juga boleh. Pendek. Dua cara bacanya ini membaca ini Dua cara kiraah ini memberikan faedah yaitu dua cara membaca ini memberikan faedah yaitu bahwa kerajaan Allah Azza wa Jalla adalah kerajaan yang hakiki. Kerajaan Allah Azza wa Jalla adalah kerajaan yang hakiki. Dari dua membaca ini, dua, dari dua kiraah tersebut. Antum baca Malik Yaumiddin pendek, antum baca Malik Yaumiddin sebagaimana riwayat Haf an Haf Ya, riwayat Haf nah. Itu memberikan faedah bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan yang hakiki. Nah, sekaligus kepemilikan yang hakiki. Ya. Ada yang di antara hamba-hambanya yang jadi raja, tapi tidak bisa mengatur, tidak mengatur, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Dia raja, raja. Ada kan seperti ini dalam kepala pemerintahan ada kan yang seperti ini? Macam mungkin di sebagian eh, kerajaan, macam Malaysia ya. Malaysia punya juga ya. Sistem kerajaan ya. Tapi kan apa? Eh, yang di Pertuan Agung. sebenarnya bentuk kerajaan tapi yang artinya aktif yang menjalankan roda pemerintahan, kekuasaan, perdana menteri misalnya, raja Inggris misalnya. Raja Spanyol masih ada ya? Masih kan? Enggak ada. Raja Belanda. Raja Belanda. Nah, yang ber Jepang juga gitu ya, misalnya. Kaisarnya masih ada kan? Jepang masih, tapi yang menjalankan periode pemerintahannya apa? Pemerintah menteri. Nah, nah, seperti itu. Kemudian nah ada juga yang di mereka itu hamba-hambanya menjadi pemilik pemilik tapi tidak bisa tidak sebagai raja ini umumnya kita punya ini punya itu tapi bukan sebagai raja malik pemilik tapi bukan sebagai raja nah Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah Malikul Mul Malikul Malik atau Malik eh, Malikul Malikun Malikun Malikun Malik nah, pemilik sekaligus raja Malikun Malikun Ya, Allah itu pemilik sekaligus raja. Mereka menyebutkan kemudian oleh karena itu Allah oleh karena itu tidak ada yang berhak menyandang nama ini selain Allah. Nah, Allah adalah Al-Malikul Mulk. Malikul Mulk. Maharaja diraja. Nah, ini yang disebutkan dalam pelajaran kita yang lalu atau mungkin belum lewat, belum sampai, tapi disebutkan dalam kitab Tauhid seburuk-buruk nama, sejelek-jelek nama, serendah-rendah nama orang yang menamakan dirinya Malikul Mulk atau Syahan Syah, Qadi Qudah. Lewat kan sudah ya? Kita butuh hit sudah lewat kan? Nah. Kenapa? Enggak ada yang berhak untuk menyandang dirinya, mengangkat dirinya sebagai pemilik segala raja. kecuali Allah. Allah pemilik alam semesta ini raja yang dia yang berhak mengatur miliknya sebagaimana dia yang dia kehendaki. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan siapa yang dia kehendaki, mengerendahkan siapa yang dia kehendaki, ya. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Yu'til mulka man yasha wa ya Nah. Wayanzi'ul mulka mimman tasha dan mencabut kerajaan dari siapa yang kehendakinya. Kemudian ada silah di kalangan para ulama mana yang lebih sempurna, Malik ataukah Malik. Imam Al-Baghawi, Baghawi, Imam Al-Baghawi salah satu ahli tafsir menukil dari Abu Ubaidah Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna ahli bahasa Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna ada dua di kami ahli bahasa yang terkenal namanya nama namanya mirip. Yang satu Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna, yang satu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam. Nama ahli ahli bahasa juga ahli luar, Menyebutkan bahwa Malik lebih lengkap dan lebih luas. Malik lebih lengkap dan lebih luas. lebih lengkap dan lebih luas. Apa misalnya? Dia katakan di situ seseorang itu bisa dia dikatakan kalau dari kalangan kita manusia itu bisa dia disebut malikul abdi pemilik budak malikut tuyur pemilik burung malikul bahain, pemilik ternak Tapi tidak mungkin dikatakan dia rajanya budak. Raja budak, raja burung. Tidak pernah. Baik. Nah. Kemudian alasan berikutnya menurut beliau ini tidak dikatakan malik pemilik sesuatu kecuali jika dia memang memilikinya. Nah, boleh jadi seorang itu dikatakan apa tidak dikatakan dia pemilik atau malik terhadap sesuatu kecuali jika dia memang memilikinya. Baik. Nah, seseorang dikatakan malik atau yani raja, artinya raja, tapi belum tentu dia memilikinya. Ya, seorang dikatakan raja, tapi belum tentu dia memilikinya. Belum tentu dia memiliki. Misalnya dia raja, masa istri orang punya dia, rakyatnya punya, iya kan? Bukan dia, dia punya. Dia raja, tapi bukan pemilik. Nah, dan ini diantara alasan sebagian mereka mengatakan Malik lebih sempurna daripada Malik. Maka mungkin itu juga rahasianya kenapa dalam mushaf kita dibaca Malik Yaumiddin. Karena Allah Subhanahu wa taala penguasa sekaligus pemilik. Karena menjelaskan berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malikul Haq sebagaimana dalam ayat tadi dalam surat Taha tadi fata'ala Allahul Malikul Haq maharaja yang yang hak atau pemilik yang hak Al-Malikul Haq Malik Al-Haq bukan dalam surat Taha ya semua yang ada di tangan kita baik itu harta benda ataupun yang lainnya ilmu yang kita miliki, kesehatan dan kekuatan itu adalah kepunyaan Allah. Milik milik Allah. Kekuasaan, kerajaan, kepemimpinan, kedudukan, jabatan itu adalah milik milik Allah yang dititipkan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malikul Mulk. Malikul Mulk. Itu artinya Allah adalah yang mengatur segala sesuatu dengan perbuatan dan perintahnya. Malikul Mulk. Allah mengatur segala sesuatu dengan perbuatan dan perintahnya. Apa buahnya ketika dia beriman dengan nama tersebut? Nama Allah Al-Malik dan Al-Malik. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah dengan melalui namanya Al-Malik ataupun Al-Malik, Al-Malik yang pendek dengan apa namanya? Dengan ya ataupun tidak. Al-Malik ataupun Al-Malik maka dia akan menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini bahkan yang ada pada dirinya adalah kepunyaan kepunyaan Allah. Milik Allah yang Allah titipkan kepada kepada dia. Sehingga dia tidak akan berbuat dengan apa yang Allah titipkan itu kecuali dengan izin dari Allah. Dia tidak akan berbuat mengatur apa yang dititipkan oleh Allah itu kecuali dengan izin Allah. Telinga siapa yang punya? Allah. Mata kita siapa yang punya? Allah. Tangan kita siapa yang punya? Allah. Allah titipkan kepada kita untuk kita berbuat dengan anggota badan ini. Mengelolanya, mengaturnya dengan izin dengan izin Allah. Nah, kalau sudah dia beriman seperti itu, maka dia yakin bahwa dia nanti akan ditanya oleh Allah tentang titipan tadi. Dia akan ditanya oleh Allah tentang titipan tersebut. Ah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat. La tazulu. Qadama abdin. La tazulu qadama abdin. Yaumal qiyamah. Hatta yus'ala an arba' sampai dia ditanya empat perkara. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. An jasadihi fi ablah. Tentang jasmaninya, fisiknya, kekuatannya, fi ablah. Bagaimana dia, kemana dia rusakkan. Artinya habisnya itu kemana? Jasmaninya itu. Untuk apa dia gunakan jasadnya, fisiknya, otot kawat balung besinya, ya, kekuatan matanya, kekuatan telinganya, kekuatan ayunan tangannya, genggamannya, ketangkasannya, kegesitannya. Yang pertama, yang kedua wa umru an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, usia, waktu Dalam hal apa dia habiskan waktu tersebut? Dia buang waktu tersebut. Dalam urusan apa dia menghabiskannya? Yang kedua, yang ketiga, wa malihi an malihi tentang hartanya. Tapi di sini ada dua pertanyaan. An malihi Min aina iktasabah? Dari mana dia dapatkan usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan uang itu dari mana? Wa fi ma anfaqah atau wa fi ay syai'in anfaqah. Dalam urusan apa dia belanjakan? Dalam urusan apa dia belanjakan harta tersebut? Kemana perginya habisnya uang tersebut? Pergi pagi, pulang petang, atau yang dapat kiriman wesel ya. ataupun yang semisalnya kemana habis kemana habisnya wan ilmihi kaifa amila dan yang keempat tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya Nah. Ingat iya, tafsir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang sering kita sebutkan dari Fudail bin Iyad. Kalau Anda yakin bahwa Anda dalam milik Allah, kalau kita yakin bahwa kita adalah kepunyaan Allah, yakinlah bahwa kita pasti kembali kepada Allah. Lillahi ma'akhad walahu Milik Allah apa yang dia ambil milik Allah apa yang dia berikan kepada kita. Tidak ada punya kita. Kita tidak punya apa-apa. Yakinlah bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan kalau kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, yakinlah bahwa kita akan berduaan dengan Allah. Yakinlah bahwa kita akan berdiri berhadapan dengan Allah. Laisa bainana wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara kita dan Allah yang sekarang tergagap-gagap bahkan mungkin belum pernah belajar bahasa Arab di hadapan Allah mudah. Allah menguasai, Allah ma, maha mengetahui. Akan Allah ajak bicara. Di antaranya tentang empat perkara perkara ini. Kalau anda yakin bahwa nanti anda akan berduaan dengan Allah, maka siapkanlah jawabannya. Yakin, kenapa? Yakinlah bahwa anda pasti, kita pasti ditanya oleh Allah. Pasti ditanya. Seseorang bertanya kepada Imam Fudail bin Iyad, kalau begitu gimana jalan keluarnya? Mudah jalan keluarnya. Liman yassarahullah. Apa jalan jalan keluarnya? Perbaiki yang tersisa. Perbaiki yang tersisa. Apa yang tersisa? umur kita. Waktu tidak akan mundur. Waktu tidak akan berulang. Kesempatan untuk itu hanya sekali. Yang ada di hadapan kita cuma tinggal nanti penyesalan. Beruntung orang yang diilhamkan oleh Allah penyesalan. Sebelum datang gharghara Sebelum datang masa nyawanya di kerongkongan. Beruntung dia. Datang penyesalan. Kenapa selama ini saya tinggalkan sunnah? Kenapa saya tinggalkan yang wajib, perkara yang wajib? Kenapa saya lakukan yang haram, yang makruh, yang sia-sia? Beruntung dia yang muncul penyesalan itu di saat dia dalam keadaan sehat walafiat, Dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan senang. Dalam keadaan dia masih muda, masih kuat untuk melakukan hal-hal yang sia-sia lagi. Banyak kesempatan. Makanya kata mereka seperti merajak Allah kembali. Tobatnya orang muda lebih afdal daripada tobatnya orang tua. Tobatnya syabab itu lebih afdal daripada tobatnya suyuh. Yang sudah tua. Kenapa? Tobatnya orang muda masih dia ber, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang meninggalkan sunnah, mengerjakan yang makro, mengerjakan yang haram, fasilitas banyak, kesempatan banyak, tapi dia tinggal. mantar kasyai'an lillahi awadallahu khairan. Ya. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ingat dia yang ini, maka dia syamma. Bersemangat menyingsingkan dengan bajunya, berupaya dengan sesungguh-sungguh. Nah, itu dua nama Allah, Al-Malik dan Al-Malik. Nah. Baik, kita lihat perangan Syekh di sini. Qala rahimahullah, kalau beliau menyebutkan di sini Syekh Ali Al-Malik Al-Malik. Hmm, Jadikan itu sebagai asma al-husna. Al-Malik Al-Malik alladzi lahul mulk yaitu yang baginya lah kepunyaannya lah kerajaan, kekuasaan. Fahuwal mausufu bi sifatil malik Allah disifati dengan sifat Al-Malik, Maharaja, Maha Pemilik, Maha Penguasa. Sifat Al-Malik, Maharaja. Wahia sifatun wahia sifatul azamah wal kibriya. Jadi mana-mana Al-Malik ini termasuk sifat-sifat atau nama-nama yang menunjukkan sifat al-azamah wal kibriya, besar, agung, mulia. Nah, menunjukkan agung, besar, mulia. Wal qahr wat tadbir, memaksa dan mengatur. Al qahr memaksa wat tadbir dan mengatur, mengelola. Alladhi lahu tasarruful mutlaq yang kepunyaannya lah yang miliknya lah atas saruful mutlak pengelolaan pengaturan yang mutlak mau dia buat apa makhluknya itu urusan Allah makanya la yus'alu amma yaf'al dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat wahum yus'alun mereka lah yang ditanya tidak dibuat tidak ditanya Allah kenapa Allah ciptakan iblis Allah ciptakan kejahatan ada orang yang kena siksa dapat pahala, dapat hidayah, dapat kesesatan. Kenapa dunia ini harus seperti ini? Nah, ada malam, ada siang, nah, ada perintah, ada larangan. Nah, itu Allah punya nah, tasarruf yang mutlak. Fil khalq dalam hal mencipta. Wal amr dalam hal memerintah. Termasuk dalamnya melarang wal jaza dan memberi balasan mengganjar apakah berupa pahala atau siksa itu adalah hak Allah walahu jami'ul alamil ulawi was sufali dan kepunyaan Allah milik Allah seluruh alam yang di atas maupun yang di bawah. Kulluhum abidun wa mamaliku. Semua adalah hamba. Semua adalah miliknya. Muttaruna ilaihi. Mereka semuanya membutuhkan Allah. Tidak ada satupun yang di, tidak bahkan benda mati sekalipun. tadi di antara buahnya kita tambah. Tadi sudah ya di antara asarnya tadi bahwa semua ini adalah milik Allah dan Allah mengaturnya. Kemudian yang kedua, asar atau buah dari beriman kepada nama nama ini. Jika sudah jelas bahwa Allah adalah Al-Malik Al-Mutlaq. Bahwa Allah adalah Al-Malik Al-Mutlaq. Wahdahu la syarikalah. Maka ketaatan yang mutlak pun hanya merupakan hak Allah. Artinya betul-betul ketaatan yang mutlak itu jelas-jelas menjadi milik milik Allah. Ketika seorang itu mengimani bahwa Allah adalah Al-Malikul Haq, Malik yang mutlak, penguasa, pemilik yang mutlak, maka ketaatan yang mutlak pun adalah hak Allah satu satunya tidak ada sekutu baginya maka musyrik orang yang menyerahkan ketaatan yang mutlak itu kepada sesuatu selain Allah sampai pada hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah pun mereka ikuti mereka terjerumus dalam kesyirikan nah, seperti dalam pelajaran kita yang lalu dalam ayat ya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ini membahas tentang apa syirkut ta'ah nah kemudian Syekh nah, menyebutkan asar dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim la tanzilanna alaikum hijaratun aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar ingat pembahasan itu kemudian Yang ketiga, buah dari beriman kepada nama ini seperti tadi sudah kita lewati tidak boleh menamakan makhluk tidak boleh menamakan makhluk dengan malikul mulk nah, atau malikul muluk tidak boleh memberi nama kepada makhluk dengan gelar-gelar seperti Maharaja diraja, syahan syah, malikul mulk, nah. atau malikul amlak. Ya. Sayyid. Yang keempat, buah dari beriman kepada nama Allah ini Al-Malik ataupun Al-Malik bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Malik Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah Malik Yaum Malik Yaumiddin wa Malikuhu sekaligus Malikuhu. Kalau tadi panjang Maliku Yaumiddin wa malikuhu dan penguasanya, pemilik dan penguasanya. Tidak ada satupun yang bisa menantang atau merebut kekuasaan dan kepemilikan tersebut dari Allah. Dan anak di sini ada dua hukum terkait dengan ahkamu kaunihi malikan. Hukum-hukum bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Malik. Yang pertama di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Malikun. La yushbihu sairal muluk. Allah adalah Malik Maharaja. Tidak sama dengan semua raja. Ini raja-raja yang lain ini para makhluknya. Jelas tidak sah. sama. Nah, kenapa demikian? Nah, li'annahum karena mereka intasaddaqu bisyai'in kalau mereka bersedekah menyedekahkan sesuatu membelanjakan sesuatu tasaddaqu bisyai'in intasaddaqu bisyai'in intaqasa mulkuhum intaqasa mulkum berkurang Sedekah itu kan bisa membelanjakan sesuatu. Berkurang bisa berkurang apakah kerajaannya, kepemilikannya. Wakalat qallat khazainuhum. Menjadi sedikit simpanan simpanan mereka. Ammal haqqu subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala al-malikul haq. Famulkuhu atau bisa juga katakan ini milkuhu kerajaan ataupun kekuasaan Allah kepemilikan Allah itu la yantafisu bil ata tidak menjadi kurang dengan pemberian seberapapun Allah memberi itu tidak berkurang apa yang di sisi Allah Yang kedua, min ahkamihi kaun min ahkami kaunihi malikan konsekuensi atau hukum dari Allah itu adalah malik, maharaja. Ini dari lawazimnya. Allah itu maharaja, mutlak kekuasaan dan kepemilikannya. Itu adalah kamalur rahmah. Sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. dalilnya dalam surah Al-Fatihah itu. ar rahman ar Rahim, Maliki Yaumiddin. Dari awal, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ar ar Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang menunjukkan sempurnanya rahmat Allah. Nah, itu dinukil dari Ar-Razi Wazir, filosof ya, ahlul kalam, yang tobat di akhir hayatnya, yang tobat di akhir hayatnya. Qala, nah, ayat menjadi dalil berikutnya itu dua ayat berturut-turut surah al Hasr itu ayat 22 23 wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahim kemudian ayat berikutnya huwallahul khaliqul malik wallahu Allahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddus Nah, urutannya kata beliau disebutkan setelah itu Allah menyebutkan namanya adalah Kudus, Maha Suci, Maha Bersih dari perbuatan-perbuatan zalim. Perbuatan-perbuatan yang salah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan Assalam. Yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang Allah perbuat itu adalah bersih dari cacat. Salam minal aib salamat minal aib. Selamat, bersih. Allah itu dari semua kekurangan. Ini menunjukkan apa? Kekuasaan Allah, kepemilikan Allah dan ke ya, keduduk. Jadi Allah ada sebagai maharaja itu menunjukkan kesempurnaan rahmatnya. Nah, dari sisi ini Allah sebagai Malik yaitu tidak akan sempurna kecuali dengan disertai dengan sempurnanya rahmat Allah. Artinya, nah, mau tidak ngam, jadi bagaimanapun tidak akan mungkin kesempurnaan kekuasaan kepemilikan itu lepas dari kesempurnaan rahmat Allah berdiri sendiri tidak mungkin selalu sebagai buah sebagai konsekuensi bahwa Allah itu dalam maha penguasa maha pemilik, memiliki maka nah, dia juga memiliki sifat maha nah, rahmat yang maha maha sempurna. Dalil yang ketiga surah Al-Furqan ayat 26. Setelah Allah menyebutkan mengisbatkan bagi dirinya al-mulk kerajaan kemudian Allah susulkan dengan menyebutkan Ar-Rahman. Al-mulku yawma idzinil haqqu rahman dengan mensifatkan dirinya sebagai Ar-Rahman. Nah, artinya bahwa tetapnya subutnya al-mulk bagi Allah pada hari tersebut, pada hari kiamat itu sabitnya al-mulk kerajaan kekuasaan Allah pada hari itu menunjukkan kesempurnaan menunjukkan kesempurnaan al-qahar sifat memaksa menguasai menindas menekan Allah Subhanahu wa taala nah maka kaunuhu rahmanan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rahman menunjukkan hilangnya rasa takut, gelisah dan turunnya rahmat Allah pada hamba-hambanya ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. a'lam bisawab. Nah, itu diantara pengertian nama-nama Al-Malik dan Al-Malik. Kalau untuk memasukkan Al-Malik, ada ulama yang memasukkan nama Al-Malik. Kalau untuk tidak memasukkannya, ada juga memang ulama yang tidak memasukkannya sebagai salah satu di antara al-asmaul husna. Jadi mereka memilih Al-Malik dan Al-Malik. Kalau tadi disebutkan Malik itu lebih aam, lebih ablau. Karena Malik itu penguasa, pemilik. Bisa. Kalau Malik, ya, dia raja. Tapi belum tentu pemilik. Ya, nah. Dan Al-Malik itu mubalaghah dari Al-Malik. Al-Malik. Nah, tinggal milih mana yang mau dipakai. Tapi artinya eh, bukan dengan hawa nafsu, dengan selera perasaan. Kita lihat ada ulama yang berpegang. Nah, saya cenderung dengan pakai. Ya. Karena memang nama-nama Allah ini kita cuma diperintah untuk menghafal, bukan membuat. Ya, bukan membuat, memecahnya dari asma. Nah, ya. nah kita tinggal kumpulkan yang yang anak kumpulkan anak tidak masukkan masuk nama Al-Malik. Nama, nama mengambil nama Al-Malik yang Allah dari Al Al-Malik dengan Al-Malik. Wallahu a'lam bishawab. Sudah berapa? Tujuh ya? Sudah tujuh di antara nama-nama Allah tersebut. Nah ingat kemarin dalam pembahasan yang lalu beliau rahimahullah menyebutkan bagaimana bersikap artinya dengan nama-nama Allah yang menunjukkan azamah keagungan kemuliaan termasuk di dalamnya adalah maharaja jadi bahwa semua perintah semua aturan Allah balasan-balasan yang Allah berikan untuk orang yang bertauhid untuk orang yang taat dan juga balasan yang Allah berikan untuk orang yang Allah ancamkan untuk orang-orang yang durhaka itu semuanya adalah hak wajib untuk kita imani dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Makanya mereka kemudian ketika seorang itu tidak memerhatikan meleceh bahkan sebaliknya melecehkan syariat Allah syiar-syiar Islam yang terkait dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya terkait dengan aturan-aturan dalam Islam maka berarti dia tidak memuliakan Allah tidak mengagungkan Allah tidak beriman kepada nama Allah Al-Malik karena aturan-aturan yang bisa dipelesetkan, bisa dilecehkan. Baik, ilahuna wallahu a'lam Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Pada kesempatan berikutnya kita masuk kepada nama Allah yang lain. Kalau diurutkan kalau Syekh Al-Wahidul Ahad. Al-Wahidul Ahad. Kalau yang anak terserah nanti. Jangan jangan apa? Yang anak kumpulkan anak dahulukan dengan al-a'la, al-muta'ali, al-ali. Al-aliyul a'la, al mutaali al ali al al ala al mutaali Ini nanti masih terkait dengan sifat-sifat al-kibriya juga al-azamah juga nama ini Al-Ali, Al-A'la, al Mutali mungkin lebih sering kita jumpai dalam Al-Quran. Al-Ali dan surah ayat kursi ataupun Al-A'la, Mutali juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah yang berikutnya nama Al-A'la, Al-Aliyul A'la dan Al-Muta'ali. Al-Aliyul A'la, Al-Mutwal Muta'ali. Nah, ini tiga nama ini insya Allah kita